الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwan Fiddin Azakumullah Kita lanjutkan kembali Pembahasan kitab Adabul Ishrah etika persahabatan, etika pergaulan, etika ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika pergaulan basyasyatul wajhi ولطف اللسان وسعة القلب وبسط اليد وكظم الغيظ وترك الكبر وملازمة الحرمة وإظهار الفرح بما رزق من إشرتهم وأخواتهم Di sini beliau menyebutkan sekian banyak poin-poin etika dalam persahabatan. Poin-poin ini disebut dengan alamatu sidqil isyrati wal ukhuwah. Tanda-tanda ciri-ciri kejujuran seseorang dalam beretik, dalam bersahabat, dalam berteman, dalam berukhuwah atau dibahasakan dengan min lawazimi dzalik konsekuensi persahabatan dan ukhuwah diwujudkan langsung dengan tindakan-tindakan real tindakan-tindakan nyata bukan omongan belaka bukan pengakuan semata bukan slogan-slogan kosong langsung dibuktikan belum mengatakan wa minha basyasyatul wajhi yang pertama. Di antara etika persahabatan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan sahabatnya, berjumpa dengan temannya, dengan ikhwah. Pasang muka berseri-seri. Muka yang suka begitu. Jangan pasang muka cemberut Jangan pasang muka muram. Cemberut namanya abus. Adalah Yajus. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka wajihin taliqa Sungguh kamu jangan meremehkan amal kebajikan, amal kema'rufan sekecil apapun. Meskipun itu dalam bentuk engkau berjumpa, bertemu dengan saudaramu, dengan teman kamu, dengan wajah yang sumringah, wajah berseri-seri, itu termasuk kebaikan, kebajikan, kemakrufan, ibadah itu. Berjumpa dengan teman kita dengan wajah sumringah, dengan wajah berseri-seri, dengan wajah bahagia. Ha, kata ketemu salam kan, assalamualaikum. Tanya kabar, gimana kabarnya Pak Leman? Alhamdulillah berkhair. Wajahnya jangan wajah cemberut, disertai dengan wajah yang sumringah, wajah senyum. Hadahwa. Kenapa? Teman kita, saudara kita, ikhwah kita. Mungkin tidak ada orang yang <clears throat> salam iya, jabat tangan iya, wajahnya ada mungkin tidak? Mungkin tandanya apa? Fi qalbihi syai' ada sesuatu di hatinya kepada si fulan. Sononya salam, assalamualaikum, salam. Jabat tangan, salam. Tapi wajah dia wajah cemberut. Hmm. Mungkin tidak? Mungkin. Tandanya apa ini? Ada sesuatu antara dia dan fulan. Atau apa itu ya ikhwan? Tidak paham apa itu. Ada sesuatu pokoknya. Berarti ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam muamalah mereka atau interaksi mereka. Bisa jadi ada sesuatu di antara mereka, gesekan pribadi. Atau mungkin yang datang ini orang yang nggak beres, misalkan orang yang dikenal eh, perangai buruknya, dikenal dengan akhlak jeleknya, atau mungkin di ada punya pemahaman-pemahaman tertentu yang nggak beres, dia terfitnah, kena subhat atau punya pemahaman A yang menyimpang begitu. Nah, datang ke pengen nyalami antum, antumnya nggak memungkinkan untuk mengelak. Nah, dia kepengen ngerangkul antum, antum tahan. Antum gini kan, tandanya apa? Nggak mau dirangkul. Jabat tangan, jabat tangan. Tapi mukanya apa? mukanya antum cemberut mukanya antum muka dingin kul ada ada sesuatu mungkin perkara pribadi nggak diizinkan atau perkara syar'i itu upaya takdib ngasih pelajaran kepada orang yang menyimpang nah, maka yang dianjurkan adalah supaya ukhuwah kita itu enak pertemanan itu nyaman satu sama lain ketika berjumpa dengan temannya dengan saudaranya bukan semata-mata menyampaikan salam atau jabat tangan atau e, mu'anakah saling berpelukan yang paling penting pasang muka berseri-seri wajah sumringah senyum ketika itu yang di, dilakukan hatinya plong berarti bang ini teman baik teman bagus tidak ada apa-apa di antara kita berdua. Happy happy aja, fine fine saja kata Pak sekarang ini. Senang senang saja, nggak ada masalah. Kenapa? Dia senyum, saya juga senyum. Senyumnya sumringah, bukan senyum getir, bukan senyum menahan amarah, tapi senyum yang soft, yang segar begitu. Alhamdulillah, Allah gitu. Itu nyaman muamalahnya, bagus persahabatannya membuat teman kita nyaman, dan juga nyaman, enak. Ini penting. Afan Ustaz. Wah, wajah saya ini memang dari sononya susah senyum. Wajahnya wajah kul. Ada nggak yang begitu laki-laki itu perempuan wajahnya wajah seperti itu? Ada. Emang tipikal dia berdiam. Emang tipikal dia begitu wajahnya. Antum cek Iki bocah ada sesuatu sama anak, apa mungkin dia ada sama saya ada sesuatu? yang tidak ada Ustaz. Tahu dari mana? Emang begitu wajahnya. Kita bikin Assalamualaikum salam. Nah, assalamualaikum Kayak datar itu modelnya itu. Tapi orangnya baik, bagus, tidak ada semacam, semacam itu. Labas. Cuman asal ngomong. Dikarenakan kebanyakan orang dikhawatirkan nuduh yang macam-macam. apa? antum gak, gak senyum ya akhi? <laughs> Afan Ustaz, Afan akhi. Eh, ya ini, Allah ini wajah saya ini begini. Ya gak bakal ngomong orang pendiam kok. Kamunya memaklumi, dia demikian. Tapi intinya adalah secara umum, kasih wajah sumringah. Penekanannya adalah itu konsekuensi persahabatan itu tanda jujurnya persahabatan bagi kita itu ibadah itu ibadah ibadahnya gratis tidak usah pakai bayar tapi membutuhkan ketulusan hati senyum saya katakan membutuhkan ketulusan hati senyum tidak bakal bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada sesuatu gesekan pribadi, masalah pribadi, permusuhan, tidak bakal bisa senyum. Tidak bakal mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ada sesuatu di antara mereka terkait dengan masalah manhajiah misalkan. Beda akidah, beda manhaj, beda prinsip, tidak bakal bisa. Pasti akan cemberut. Dengan muka yang berseri-seri, tandanya dia dan fulan baik-baik saja. Bagus akhlakiyahnya, muamalahnya, persahabatannya, dan ukhuwahnya. Yang penting cari pahala beribadah dengan cara muka senyum, muka manis kepada sahabat kita. Yang kedua kata beliau, walutful lisan. Lesanya yang lembut, lesanya yang santun. Ini jelas konsekuensi sebuah pertemanan dan persahabatan. Ketika berbicara dengan teman kita, dengan sahabat kita, atau dengan ikhwah kita, ngomongnya yang halus, yang bagus, yang santun, yang nyaman, yang enak. Dijaga lesanya ini. Asik ngomongnya, ya bikhair, masya Allah, gimana, bibir dia, bla bla bla bla bla. Nyaman. Satu sama lain ucapannya bagus. Sebab disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan lam yakun fahishan wala mutafahisha Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang fahish bukan orang yang kotor ucapannya keji ucapannya wala mutafahisha bukan pula orang yang suka seperti itu gemar seperti itu sering demikian tidak pernah Wakal belum mengatakan inna min ahsanikum atau min akhyarikum ahsanakum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Setelah mencontohkan orangnya bukan orang yang ter uh, orang yang kotor ucapannya atau kecil ucapannya. Menunjukkan termasuk akhlak yang mulia, termasuk bukti-bukti yang sangat luhur ucapannya, baik ucapannya santun, bukan ucapan yang kotor, bukan ucapan yang keji, bukan ucapan yang kasar. Itu akhlak yang terbaik. Juga di sebuah dalam riwayat yang lain, belum mengatakan dalam sabdanya, laisal mu'minu ta'an waral la'an waral fahish waral badhi. Seorang mukmin bukan tukang caci maki, bukan tukang celah, bukan orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang kotor, yang keji ucapannya, bukan pula orang yang kasar, kaku ucapan dan perilakunya, bukan mukmin itu. Yang mukmin berarti apa ini? Orangnya ucapannya lembut, ucapannya santun, menyenangkan, tidak suka mencaci maki, nggak suka melaknat, nggak ada nggak ada kata-kata kotor, nggak ada kata-kata keji, nggak ada kata-kata kasar. Orangnya lembut hatinya, lembut ucapannya, lembut perangainya itu mukmin dan itu ditunjukkan ketika persahabatan. Meskipun teman baik jaga lesan, jaga perasaan dia, jangan engkau lukai dengan kata-kata yang kasar. Justru kalau teman baik semakin bagus ucapan dan perbuatannya. Ya terkadang saking dekatnya ada guyon-guyonan. Labas. Tapi ingat tidak disertai dengan caci maki. Bukan disertai dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Guyon biasa labas. Barakallahu fikum. Ada muhim. Lutful lisan. Makanya dikatakan oleh para ulama termasuk sifatnya orang yang fasik, orang yang fajir, jahat, jelek ketika dia menghibai saudaranya. Ketika dia mencaci maki saudaranya. Apalagi ketika dia mencari-cari aib saudaranya. Disiarkan kemana-mana. Apalagi dia kata-katanya kotor, kata-katanya kasar terkait dengan saudaranya. Disampaikan ke banyak orang ada sayyi orang yang sangat jahat orang yang sangat buruk orang yang sangat kejam dikatakan demikian dikatakan itu saudara dia sendiri teman dia sendiri teman dekatnya sendiri apa bacanya sekarang besti eh, bestinya dia sendiri mestinya kan bagus ucapannya bagus tata keramanya ini tidak ada fajir ada fasek ada sayyik ada kejam jahat orangnya Wallahul musta'an. Jangan lesan kamu jaga. Kalau ngomong sama teman-teman yang lembut, yang santun. Barakallahu fikum. Jadi persahabatannya itu elegan gitu loh. Berwibawa, bernilai, berharga, bermartabat. Hakata. Dengan tindakan-tindakan yang mulia barakallahu fikum. Tiga, wasa'atul qalbi berjiwa besar, lapang dada. Ini lebih penting lagi dalam sebuah ukhuwah dan persahabatan. Lapang dada berjiwa besar hanya dimiliki orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang yang memang dikenal orang baik. Lapang dada. Barakallahu fikum. Saya katakan tadi sangat penting dalam pergaulan. Ada kalanya yang namanya manusia biasa ya kan ya. Ada kalanya ketika orang itu berinteraksi, bergaul, terkadang ada tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan dan dia nggak sengaja. Kalau orang yang teman baik, nggak mungkin mengerjakan tindakan yang jelek. Kadang error, kadang hang dia. Tanpa dia sadari mengerjakan tindakan tindakannya yang menyakitkan hati kita dia nggak sadar. Ya, rasanya beda lah kalau yang menyakiti orang luar dengan orang dalam kan beda. Lebih sakit orang yang bagian dalam. Kiboja kayak bukan teman lama ya kok begitu tindakannya kok begitu ucapannya. Dia berusaha untuk, untuk tabah. Jangan-jangan dia nggak begitu. Tanya. Ada, ada, ada yang lain barangkali yang menegur. ya akhi? Antum kok demikian tindakannya? Eh, tindakan apa? Tadi antum begini begini begini. Astagfirullahaladzim. Anak enggak begitu ya, akhi. Benar antum tadi demikian perlakuannya. astagfirullah Afwan, afwan. Dia minta maaf. Dia meminta uzur. Sikapnya itu harus dewasa lapangkan dadamu, lebarkan jiwa kamu, engkau terima maafnya dia. Hari, insya Allah, apa-apa. Meskipun sempat nyeri dan sakit hilang, buang, maafkan dia. Kenapa demikian? Gak ada kesengajaan. Namanya orang ya, barakallahu fikum. Terkadang mula barakallahu fikum, engkau punya teman-teman, punya sahabat, punya ikhwah, e, memang dia di bawah rata-rata, terkait dengan perilakunya, terkait dengan daya tangkapnya, terkait dengan ini semuanya, paham yang saya bacakan di bawah rata-rata ini. Ya apa ya? Kalau yang lainnya kan enak gitu loh. Saling memahami, saling mengerti karakter. Yang ini aduh gandol lah bahasanya itu. Kadang mengerjakan tindakan-tindakan kanak-kanakan, kadang mengucapkan kata-kata yang kurang pas, kadang Eh, tidak tanduknya itu kurang menyenangkan. Dan dia bukan orang jelek, dia orang baik, dia orang bagus. Cuman standar ucapan dan perbuatannya masih di bawah. Ya, itu baru berjiwa besar. Lapangan dada gitu, insya Allah. Pelan-pelan antum arahkan dia, antum bimbing dia kepada yang terbaik, yang terbagus. Barakulahikum dan lapangkan hatimu gimana lagi batir si cie ya. kayak gitu apa yang, yang yang saya maksud apa sih bahasanya ini eh, ada model-model teman itu begitu gitu banyak hal lah mestinya dia nggak usah ngomong diem diem tapi ya begitu dia orangnya tahu tahu dia ngomong menengah aja ngobrol kadang-kadang kamu jengkel Kadang kamu tuh marah. Ki bocah kau menang orang bisa ya. Jangan bicara. Ini makomnya kamu diem aja. Ini bukan makomnya kamu berbicara. Semua lagi pada diem, ngomong, blok blok blok blok. Gitu. Emang begitu wataknya dia gitu loh. Begitu memang kelasnya dia seperti itu. Bagi antum yang lebih tinggi standar uh, eh, akhlakiahnya, pergaulannya, jadi nggak nyaman sama dia. Bocah Ketika dia ditegur, oh dia orang baik. Oh iya, apa namanya? Saya pikir tidak apa-apa sih. Yes, yang sabar gitu ya. Lapang ada mula lapangkan, tenangkan, sudah. Masya Allah gitu. Ada muhim Terutama ketika teman-teman kita, ketika saudara kita, ikhwah kita tadi melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita, berbuat salah kepada kita dan dia minta maaf. Ini penting sekali. Minta maafnya harus. Yang lebih penting lagi adalah hati kamu harus lebar, berjiwa besar, lapang dada. Terima maafnya mereka, terima udurnya mereka, selama mereka orang yang baik, orang yang bagus, cuman kadang error dimaafkan. Yang lapang hatimu, lapang dada kamu. Barakallahu fikum. Bahkan ada kalanya barakallahu fikum ini orang nggak beres. Ada perubahan pada teman kamu tadi, ah tadi, kok semakin kacau orangnya, semakin jelek perangainya. Wah dia mengumbar kata-kata terkait dengan diri kamu, mengata-ngatai kamu, mencaci maki kamu, mengumbar aibnya kamu. Sangat masif dia kerjakan demikian. Jangan direspon, jangan dikomentari. Ini orang jelek, sayyi, fataan hadza. Antum bisa lapangkan hadamu. Dadanya dilapangkan berjiwa besar. Tidak perlu kamu hadapi, tidak perlu kamu tanggapi, tidak perlu kamu respon. Kenapa? Orangnya sudah sudah soak, gitu katanya orang keluar dia. mau soak ya, sudah rusak ini orang ini. Bukan orang benar sudah orang ini. Kamu hadapi dia, kamu respon dia, tambah jadi, tambah jadi, kalau ngomong a b c baru tiga, wah dia ribuan kata ngomong. Oke, oh seorang gena okay. Sudah, jangan gubris dia, jangan urus dia, jauh daripada dia, lapangkan dadamu, luaskan hatimu. Ya, ya harus lebih beta, lebih tabah, lebih sabar menghadapi orang-orang yang semacam ini barakallahu itu. Namanya siatul qalbi. Ini penting, ini berjiwa besar, dewasa kedewasaan dalam berukhuwah, dalam persahabatan. Lapang dada orangnya ini, masya Allah. Ini bagus sekali. Harus ada pada masing-masing kita. Barakallahu fikum. Yang keempat, wabastul yadi menghamparkan tangan. Artinya apa? Suka membantu. Suka membantu temannya, sahabatnya, ikhwah-ikhwah yang ada. Dibentangkan tangannya. Tandanya apa ini? Merhaba ahlan wa sahla. Ha, selamat datang, terbuka hatiku tantanganku untuk antum sekalian. Monggo begitu. Tanda apa ini? Dia siap untuk membantu saudaranya ketika dia mampu dan dia membutuhkan. Bos tuh lihat. Nah, kata. Orangnya loman lah, royal. Ketika punya kemampuan. Bantu yang ini, bantu yang itu, Masya Allah begitu. Datang, disambut, Alhamdulillah merhaba bikinkan teh cireng apa gitu ya Masya Allah asik begitu Alhamdulillah dia punya kemampuan yuk kasih bakso yuk makan dengan kemampuannya dia miliki bos tuh lihat ini konsekuensi persahabatan Barakallahu satu sama lain harus punya yang satu ini satu ini Barakallahu Cuman ya Eh, sedang-sedang saja. Jangan dihamparkan terlalu luas, jangan dikabut, jangan di di di apa namanya? Jangan digenggam terlalu parah. Tapi tengah-tengah saja. Jangan loman banget, jangan kikir banget. Tengah-tengah saja. Sehingga sesuai dengan kemampuan dan kondisi Barakallahu fikum. Itu bikin nyaman. terlalu royal, wah terlalu berlebihan. ada dampak negatifnya. Jadi kamu kadang kamu lagi omber, kadang lagi seret. Pas lagi seret, itu jadi nggak nyaman. Mereka jadi jadi, jadi gak nyaman. Ah, ada apa ya? Biasanya omber kah, anak tehnya, ada ininya, ada itunya. Gini banyak putih tok. Jadi nggak nyaman dia seulon antum tidak nyaman biasa roah-roah begitu sedikit tapi kalau sedang-sedang aja normal terlalu kikir juga tidak bagus yes, aja yes, yes. orang bakal metu apa-apa eh, baju putih ya bakal orang metu saking bakilnya, saking dia dia genggam dia kekang apa yang dia miliki lah Bos tuh lihat hamparkan tanganmu. Engkau siap membantu saudaramu. Engkau siap mengkhidmat teman-teman kamu, ikhwah kamu. Tapi dengan yang kamu mampu, dengan yang kamu sanggup, sedang-sedang saja. Itu manis bumbunya, barokah itu. Harus itu. Pas tuh lihat. Yang ini main ke sini, sambut. Ini mainnya ke sana, disambut. Saling menyambut, saling menghamparkan tangan. Itu nyaman barakallahu fikum persahabatannya. Dimanapun teman kamu berada, nyaman bagi diri kamu. Orang jauh, pengen mampir, ini mau ke Jakarta, eh, nyampe di mana ini? Ih, Brebes. Oke, teman-teman banyak nih di kelubut Mampir kelubut Datang diri kamu, kudu sambut. Marhaba, alhamdulillah. Masya Allah orang jauh ini dari Surabaya, jangan begitu. Mau kemana? Mau ke Jakarta nih, mampir sebentar. Monggo, monggo, monggo, monggo. Alhamdulillah, marhaba. Wajahnya sumringah, kan gitu. Ucapannya lembut santun. Pas tuh lihat, sini sini. Diajak ngeteh bareng. Eh, khas tehnya orang sini ke. Was gitel. Wangi, sepet, lagi kental. Bar. Baru bikin tehnya bukan jok-jokan kemarin baru bikin kita bar gitu. Uh, enak sekali tehnya ini. Orang Surabaya kan tidak ngerti, tahunya kan teh sariwangi. Kalau sini kan tehnya dua tang, dua tang premium, dua tang kuning, dua tang biru. Ya. Ada kopek, ada apa nih, Pak? Ah, tongci, poci, wah, macam-macam. Zen. Ah, cirengnya masuk, gorengannya masuk, kado gaduh udah kado gaduhnya keluar. Masya Allah. Sederhana tapi menyenangkan. Ada huwa. Sehingga dimanapun engkau berada, dimanapun engkau, engkau singgah, berjumpa dengan teman-teman antum, dengan ikhwanya antum, semuanya nyaman. Yang punya kemampuan pas ini, pas zuhur. Ya Allah sini sini. Oh, dia jurakan ikan, ikan sini bakar, gitu ya. Ayo sini, oh itu udangnya dimasak dia punya kemampuan. Maka masya Allah. orang Surabaya dikasih begitu senang, sana jarang ada ikan. Masya Allah. Hakat itu namanya bastuliat. Itu sangat penting dalam persahabatan barakallahu fikum. Nanti antum mau ke mana? Mau, mau ke arah Banyuwangi, mampir lewat ke Surabaya. Wih, ini ada teman di sini nih, mampir. Ahlan wa gitu sugui, ST, pentol, dan segala macamnya. Kan gitu ya, nyaman. Dan itu yang diharapkan dalam sebuah persahabatan barakallahu Mampir ke Jakarta, mampir ke Setu. Ngapain? Kiana dulur gini gini gini. Eh, ngapain? Diambil warungnya. Warung apa ini? Warung seafood-seafoodan gitu ya. Eh, warung apa ini? Eh. Maaf maafir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu kok seneng? Ketika dia bilang teman, teman ya ada family juga, masya Allah bagus. Jagang, duduk sini yang enak, jangan pergi dulu. Bikinkan apa segala macam. Pilih yang mana? Dia punya warung, pilih yang mana? Wah yang enak lah. Iya, masakan cumi beres, dimasakkan, masya Allah makan sambil ngobrol-ngobrol itu menyenangkan. Tandanya ukhuwah kamu tuh indah, bagus muamalahnya. Teman itu yang diminta. Bastul lihat sudah wajahnya berseri-seri, ucapannya masya Allah, berjiwa lapang, bastul lihat biasa membantu saudaranya barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, kadzbul ghaib. Menahan amarah mengontrol emosi. Ini penting. Terkadang yang namanya manusia biasa, barakallahu fikum, mengerjakan tindakan-tindakan yang nggak patut. <coughs> yang akhirnya kamu tuh sakit hati, kamu punya kecewa, bikin kamu marah. Antumnya harus bisa menahan emosi, mengontrol emosi. Barakalafikum. Apalagi memang orang ini tadi wataknya mau seperti itu. Di bawah standar memang dia orangnya ini. Atau dia tadi nggak sengaja, bukan kesengajaan. Dia bukan orang jelek, bukan orang jahat. Tapi mengerjakan tindakan-tindakan, perilaku kadang kata-kata bikin kamu tuh emosi. Kamunya tahan. Itu konsekuensi persahabatan tahan emosimu, kontrol emosimu, jangan sampai meledak amarah kamu. Kalbul ghaib. Supaya tenang, cek setelah itu. Fulan ya apa sih? Pada ngomong, saat di bawah standar. Emang dia begitu orang ya saat, Emang begitu dia begitu dia orangnya. Dia orangnya gak jelek, tapi kadang begitu dia <sighs> tenangkan emosi, kontrol emosi poin yang kedua Pak Ikhwan maafkan dia wal afina anin nas ketika Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifatnya orang yang bertakwa sifatnya orang yang muhsin dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas dia bisa menahan emosinya mengontrol emosinya dan memaafkan orang lain Kapan dimaafkan? Ketika pemaafan tadi mengandung kemaslahatan. Memang orang inilah yang dimaafkan. Tadi bawah standar. Atau dia nggak ada kesengajaan, nggak sengaja ngomong demikian, nggak sengaja berbuat demikian. Ketika diingatkan sama yang lain, dia baru insaf, baru sadar. Ini orang baik, bukan orang buruk. Maka meskipun engkau emosi yang amat sangat kontrol amarahmu, kontrol emosi kamu. Dan yang kedua apa? Maafkan dia. Padahal kamu mampu, kamu sanggup membalas dia. Kamu bisa membalas dia. Punya kemampuan membalas yang setimpal, punya kemampuan. Tapi gak dibalas. Dikontrol emosinya dan dimaafkan orang tadi. Ini mukmin ya, betakwa luar biasa ya. Dan jangan dikira gampang. Nah hanya mungkin sampai komentar-komentar gitu gitu ya komentar-komentar gitu sampai hmm, saking marahnya kamu tahan oh sakit sekali <sighs> gitu. itu ya kok itu berhasil gitu Fulan itu emang begitu orangnya antum marah-marah sama dia juga bakal gitu orangnya oh gitu ya hari insyaallah Allah <sighs> itu orang yang beriman. Barakallahu Yang mampu mengontrol emosi orang yang beriman. Orang yang gampang marah itu semua orang juga bisa gitu loh. Asal marah, asal ngamuk, asal meluapkan emo, emo apa, amatan emo, eh, paling gampang sekali. Tidak memikirkan bagaimana yang dihadapi, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, tidak peduli, itu paling gampang. Ngamuk paling gampang dengan caci maki, dengan luang kata-kata yang kotor itu paling gampang. Tapi itu bukan sifatnya orang yang beriman gitu. Yang bertakwa dikontrol emosinya dan memaafkan orang lain. Apalagi teman kamu sendiri, ikhwah kamu sendiri. Barakallahu fikum. Jangan langsung Tanya terlebih dahulu. Ketika dia ada uzur, dia nggak sengaja dan segala macamnya, maafkan dia. Ini penting dimiliki masing-masing kita. Yang berikutnya lagi watarkul kiber. Tidak sombong, meninggalkan kesombongan di hadapan teman-teman yang ada. Jangan sombong. Ancamannya keras. La al jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebiji debu kesombongan. Tanyakan ya Rasulullah di antara kita ada yang suka sandalnya bagus, pakaiannya bagus. Apakah dikatakan sombong? Belum mengatakan al-kibru batrul haki, wa tunas. Sombong itu maknanya engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sombong. Jangan seperti itu. Jangan pernah menyombongkan apapun yang ada pada kamu di, di hadapan teman-teman kamu. Satu dilarang agama. Yang kedua itu tidak akan dosa. Yang ketiga membongkar aibnya kamu sendiri. Orang nggak bakal nggak bakal respect sama antum. Apalagi sombong anyaran. Apa betul sombong anyaran itu? Eh? Nembe terus sombong. sombong anyaran. Kalau dia memang sudah lama kaya, emang orang yang kaya selama ini sombong, itu mungkin As biasa kowe tak orangnya kayak gitu. Yang ini aneh. Biasanya Masya Allah bagus, grapiak enak gitu sama teman-teman yang lainnya dikarenakan dia ekonominya biasa-biasa saja. Begitu dia punya kemampuan ekonomi, hartanya mulai banyak macam-macam, sombong di hadapan teman-temannya, sombong anyaran ini. Itu bikin orang nggak respect. Di bocah ki Nabi <laughs> sok gewingi sudah kayak gini sama teman-temannya. Gimana kalau dia semakin kaya, sudah bakal dilupakan kita orang, bakal dihinakan kita orang. Dia berdosa dan dia merusak diri sendiri. Teman-teman yang lain tidak bakal, bakal respect kepada dia. Barakulahikum. Yang penting itu dosa. Itu ancamannya keras. Diancam tidak masuk surga. Dan yang ketiga pikir baik-baik efek negatif dalam ukhuwah kamu, dalam persahabatan kamu. Hancur. Kamu akan hancur. Kamu akan dijauhi, akan ditinggalkan sama teman-teman kamu karena kamu sombong. Yang dihancurkan Pak Ikhwan tawadhu, rendah hati gitu loh. Kamu punya apa sih? Oh, punya anu, apa? Wah, sekarang harta saya melimpah ini. Eh, uang kamu tuh punya uang berapa sih? Hmm, 10 juta. Yalah sepuluh juta. Lagi iya, teman yang lain uangnya dia ratusan juta, nggak ada sombong-sombongnya sama sekali. Baru sepuluh juta. Oh, dia biasa pegang uang sekitar ewu, rombul satu sewu paling banyak. Nah, nggak pernah pegang uang banyak. Tiba-tiba pegang uang sepuluh juta. Sebayangan dia kayak miliarder keluwut. Sombongnya minta ampun. Eh 10 juta ya kan banyak. Kamu punya apa sih? Wah, ini mobilnya bagus, baru ini, crash. Huh? Mobil apa sih? Mobil Luxio. Terbaru ini Luxio-nya. Lah ya Luxio. Lah ini punya Innova, nggak ada sama sombongnya. Lah ya itu punya uh, BRV, nggak ada sombong-sombongnya. Lah ini punya Serena, nggak ada sombong-sombongnya, biasa saja. Lah ini Luxio sudah petaknya seperti itu. Bukan Lexus Luxio pak. Iya. Nek Lexus lumayan lah, dia bisa sedikit nyomong. Lah Luxio biasa kan pak Hada. Batir-batir udah ada yang punya ini ini nggak ada sombong-sombongnya. Pajero juga stand by di rumah nggak ada sombong-sombongnya. Ada Luxio udah sombong. Kamu punya apa sih? <laughs> Kalau wajahnya saya itu bukan wajah standar orang kelut, Mohon maaf ya. Keluwutah segitulah kira-kira standarnya. Kita beda. Asli kelut, tapi standar wajahnya wajah ibu kota. Beda. <laughs> Seberapa ganteng sih kamu itu? Lah sebentar lagi juga jerawatan. Nah kan, mau jerawatnya lihat tuh. <laughs> Apa yang kamu sombongkan? Ketika kamu menyebutkan poin-poin apa pun yang kamu sombongkan, di atas kamu masih banyak orang yang melebihi kamu. Yakini itu. Apa yang kamu sombong? Yang paling penting pula dampak negatif dalam persahabatan. Mutakabir orang yang sombong tidak bakal didekati sama teman-temannya, akan dijauhkan, ditinggalkan ini. Itu sudah alami demikian. Barakallahu fikum. Orang oh, enggak bakal, bakal nyaman bersahabat dengan orang yang sombong. Ketika dia tawadhu, rendah hati, meskipun orang yang kaya, orang yang masya Allah hartanya, usahanya mapan, orangnya ganteng, wah, mobilnya bagus, rumahnya masya Allah. Tawadhu orangnya disukai sama semua orang. Akan nyaman di sebelahnya dia. Kenapa? Enggak pernah sombong. Orangnya masya Allah bersahaja. Harus demikian antar sahabat. Yang berikutnya wa sama samatul hurmah menetapi kehormatan yakni jaga kehormatan dirimu, jaga kehormatan saudara kamu. Jaga kehormatannya. Jangan kamu jatuhkan kehormatannya, jangan kamu jatuhkan uh, wibawanya dia. Jangan, jaga kehormatan dia. Al-muslim akhul muslim. Yang namanya muslim Eh, saudara bagi muslim yang lainnya. Kurul muslim al muslimi haram. Masing-masing muslim atas muslim yang adalah haram. Haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Jangan kamu tumpahkan darahnya. Jangan kamu ambil harta benda dengan tambah haknya. Dan jangan kamu rusak kehormatan dia. Jaga kehormatan, muhtaram. Kamunya terhormat, dia juga terhormat. Engkau jaga kehormatan kamu, engkau juga menjaga kehormatan saudara kamu tadi. Ini konsekuensi yang ada. Dan yang terakhir, kalau idharul farah dan menampakkan kebahagiaan sukacita bima ruziqa min isyratihim wa ukhwatihim. Dengan apa yang Allah kasih rezeki kepada dia berupa bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka. Senang berteman dengan mereka. Menampakkan sukacita, rasa senang berukhuwah dengan mereka, berteman dengan mereka, bersama dengan mereka. Hati ini bombong terus gitu. Masya Allah. Ini muhim jidat. Ketika duduk dengan yang lainnya nyaman. Mereka teman-teman saya, tidak peduli pejabat, rakyat, kaya, miskin, ganteng, gak ganteng. Sama nyaman dia. Dia merasa gembira, merasa nyaman, berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka, jago sama mereka nyaman. Itu penting, tanda antum orang baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Mungkin enggak ada persahabatan tapi enggak seperti ini. Mungkin. Nah, jaga sebentar kalau petir batir Di sini wong kiri kape Ada pasti kalau duduk saya lagi, saya lagi yang harus ber, berkorban dan berjuang. Nah, kalau saya nggak bergerak ya tehnya ya nggak keluar, ki gorengane ya ora metu, ki jaburane ki laka. Ah. Angel ki kalau persahabatan kiri-kiri kafe kayak gini. Hah? Tidak enggak bisa bahagia dengan itu. Ah, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Pergi dia. Oh, kayaknya sibuk nih orang. Diteliti informasinya enggak sibuk juga. Tapi dia merasa tidak nyaman duduk sama kita orang. Karena kita ini bukan orang yang yang punya Fulus. Antum akan kecewa dengan dia. Mentang-mentang sugi, mentang-mentang kaya, mentang-mentang dia punya ilmu, orangnya tinggi ilmuannya, pusat kibar, mentang, misal begitu. Enggak mau sama kita orang. Gak bakal nyaman. Yang dianjurkan masing-masing kita barakallahu fikum, tampakkan kebahagiaan kita. Tampakkan sukacita kita ketika bergaul dengan teman-teman, majelis dengan teman-teman, berukhwah dengan teman-teman yang lainnya, tambahkan sukacita. Kita mencintai mereka semua karena Allah Jalla wa Sahibuna, sahabat kita, akhuna, saudara kita, sadiquna, teman-teman kita, jagung enak. Tidak ada perbedaan antara dia punya ilmu banyak, ilmunya sedang, yang baru baru, baru taklim, nggak ada bedanya ini orang kaya atau orang miskin, nggak ada bedanya jabat atau ke rakyat Tidak ada bedanya. Yang dibahas sekarang dia adalah Ukhwahnya lillah wa fillah. Persahabatan dia lillah wa fillah. Bukan karena itu. Nyaman. tidak ada masalah. Saat sini saat. Ada apa ini? Yuk sarapan bareng ke segara mas Gitu. Jangan sok gaya mentang-mentang Ustaz Kibar. Biasanya mangane uh, marak nasi mindi, uh, daging kambing segala macamnya ah, Afan ya tidak bisa gitu. sudah siap ini. Ayo. Afan ya tidak bisa. Assalamualaikum gitu. Bayangannya mau ada jadwal taklim. Bayangannya ada kesibukan. Ternyata info yang nyampe ada yang mengatakan dan itu benar adanya Ustadz orang gelem. Pribadi. Nah, Memadang keramusan tok kayak gitu gak ada <laughs> Pak Ustaz ya. Nah, nah terus nah yang datang ke situ ikhwan-ikhwan gitu-gitu aja kok. Dia senang dengan itu. Hati-hati jatuh kehormatan kamu. Jatuh wibawa kamu. Di mata banyak ikhwah, banyak sahabat, banyak teman. Ada mutakabir, sombong ustadnya ini. Ada mu'jib binafsih. Ada ujuk tuh uh, apa namanya seorang ustadznya ini, ini jatuh deh ikhwan. Dan itu melanggar etika persahabatan. Yang betul apakah? Nah, bahkan mungkin langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Puh, lagi apa ini? Ayo ustad bareng-bareng sarapan yuk. Apa ini? Nasi ramus Hai bismillah. Datang rame-rame. apakah mungkin makan peluncukan dewek-dewek atau mungkin menggunakan nampan rame-rame. Tidak ada gengsinya dia. Teman-teman dia semua. Ah, ikhwah mereka ikhwahnya sendiri, teman-teman sendiri. Makan biasa ngobrol-ngobrol gimana? Pipen kabar Pulang dari Jepang, gimana kabar? Dan nikah belum? Wah, belum belum belum. Asik ngomongnya. Gak ada masalah. Dan itu tidak menjatuhkan harga diri dia. Justru menambah kehormatan dikarenakan dia bisa seperti itu. Dan itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kalau persahabatannya, pergaulannya, jagongannya dengan siapa? Dengan sahabat, sahabat yang miskin dan fakir. Awalnya dulu belum nggak mau, kepingin mendakwai tokoh-tokoh masyarakat, langsung ditegur dalam al quran al Karim. Tegur langsung begitu. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Tentang siapa ini? Rasul ketika berpaling dari Ibnu Maktum, sahabat yang buta itu ya miskin itu. Begitu lagi mendakwai tokoh-tokoh masyarakat, bla bla bla bla bla bla. Datang sahabat yang seperti ini. Beliau masih nggak nyaman. Abasa wa tawalla. Beliau cemberut dan berpaling daripada dia. Tegur langsung dalam ayat di atas. Jangan seperti itu. Maka Ustaz itu tidak lagi demikian. Justru beliau lebih senang dengan sahabat-sahabatnya, dengan uh, sahabat yang miskin, yang fakir, ke ke kepada mereka, masya Allah mereka juga perhatian dengan yang kaya-kaya, yang para pejabat dengan makamnya masing-masing. Tapi yang paling penting ini menampakkan sukacita, kebahagiaan dengan para ikhwah, dengan teman-teman tanpa pandang bulu. Ada punya ilmu termasuk uh, jajaran orang yang berilmu ataukah yang sedang ilmunya atau yang masih baru pemula, dia pejabat ataukah rakyat, kaya atau miskin, nggak dibahas. Tapi yang dibahas dia menampakkan cita berteman dengan mereka dan bersahabat dengan mereka. Atau muhim jidan. Satu sama lain demikian keadaannya sehingga nyaman. Ukhwah tuh enak gitu loh. Nyaman persahabatannya, interaksinya, muamalahnya nyaman. Dan itu di hati yang paling dalam. Ingat yang paling penting adalah ini semua ibadah. Ini semuanya perkara ma'ruf, perkara kebaikan. Lakukan dengan niat untuk ibadah, cari pahala dengan poin-poin tadi. Baru yang ketiga, dampak positifnya membuat ukhuwah kita semakin nyaman, persahabatan semakin erat dan semakin kuat. Lillahi ta'ala barakallahu fikum. Ingat ya, poin yang saya bawakan tadi semuanya lillahi ta'ala. Dalam perkara yang mubah atau perkara syar'i, bukan jagongan dalam perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala Semoga taufiknya bagi kita semua semakin ke depan insya Allah semakin bagus muamalah kita akhlakiah kita semakin bagus ukhuwah kita insya Allah taala sementara cukup akan diteruskan insya Allah besok kembali pembahasan yang lain naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum